sair atau perjalanan kita menuju kepada Allah tabaraka wa taala tidak pernah berhenti dan terus akan berdatangan kendala-kendala tersebut sebab-sebab yang akan menghalangi kita untuk istiqamah di atas syariat, di atas manhaj, di atas ibadah dan di atas akhlak akan terus bermunculan dan baru akan berakhir untuk masing-masing pribadi ketika ajal telah datang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin, beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, kata para mufassirin, yakni al-maut, sampai datang kematian wa'bud rabbaka beribadalah kepada Rabbmu dengan segala bentuk ibadah antum tahu definisi ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang bersifat universal, menyeluruh, menyang, me, mencakup semua perkara yang dicintai Allah baik dalam bentuk ucapan Al-amru bil ma'ruf, nahi 'anil munkar, tawasi bil haq, tawasi bis sabr, zikrullah, tilawatul Quran, tablighul ilm, menyampaikan ilmu, asyhadatain, kalimatul tauhid, dan seterusnya dari al-aqwal berbagai bentuk ucapan yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala atau dalam bentuk perbuatan as-salah was-siyam waz zaka wal-haji wal-jihad wat-ta'awun 'alal birri wat-taqwa semua aqwal wal a'mal al-zahirah seperti yang telah disebutkan awil batinah al-batinah, al-iman, al-aqidah yang ada di dalam sanubari kita al-khauf, at-tawakkul, ar-raja, al-yaqin, al-khasyah. Semua itu adalah ibadah. Ketika Allah mengatakan wa'bud rabbaka beribadalah engkau kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin sampai benar datang kepada Anda al maut sampai mati. Beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala dengan menjalani akhlakul karimah dalam berurusan dengan semua orang di masjid, di luar masjid, di rumah, di luar rumah, di jalan, di perdagangannya, di pertaniannya, di dalam ta'awunnya, dalam urusan dakwah ataukah yang lainnya. Barakallahu fikum. Beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalani ad dawah ila Allah ila tauhid wa ila sunnah menjalani ibadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan tetap istiqamah, berkomitmen, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan salafiyah. Semuanya ibadah. Ibadah dengan talabul ilm, ibadah dengan menyampaikan nasihat, ibadah dengan menerima nasihat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dialah Allah tabaraka wa taala yang juga mengabarkan kepada kita, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan. Mati seseorang, hidup yang lainnya. Mati binasa suatu kaum, lahir kaum yang berikutnya mati satu generasi muncul generasi berikutnya dialah Allah tabaraka wa taala apa tujuannya beluakum. untuk Allah memberikan kepada kalian ujian ibtila fitnah apa yang diinginkan ayyukum ahsanu amala siapa di antara kalian yang terbaik amalannya yang terbaik ikhlasnya yang tertinggi keimanannya di dalam menyikapi masalah demi masalah, di dalam menyikapi perkara-perkara yang wajib diimani. Siapa yang terbaik ucapannya saat dia menghadapi berbagai problem, berbagai rintangan. Yang terbaik manhajnya saat menghadapi berbagai terpaan subuhat dan syahwat ayyukum ahsanu amala untuk masing-masing orang berakhirnya adalah saat al-maut datang berakhir secara totalitas adalah dengan datangnya hari kiamat selesai kita memasuki darul hisab wa tarakna darul amal. Kita tinggalkan medan amal dan kita masuk kepada medan perhitungan. Demikian terus kita diuji dari hari ke hari. Allah tabaraka wa taala dalam ayat yang lainnya mengatakan Ahasiban nas ayutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan dirinya beriman, setelah mengatakan saya berkomitmen berpegang kepada sunnah, kemudian tidak diuji, tidak ada syubhat, tidak ada syahwat, tidak ada emosi, tidak ada gengsi, tidak ada e, asabiyah, tidak ada ketersinggungan, tidak ada hasad, tidak ada iri. Enggak. Semua terus mendatangin kita. Ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dipertegas istifham ingkari yang Allah sebutkan dalam ayat ini ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين sungguh telah diberi fitnah diberi ujian ibtila orang-orang yang sebelum mereka yang telah mengatakan dirinya beriman sehingga benar-benar terpisahkan nampak mana orang-orang yang sodaku mana yang kadzibin Siapa yang sodaku dalam tolabul ilminya? Siapa yang sodaku dalam dakwahnya? Siapa yang sodaku menyatakan dirinya berkomitmen dengan manhajus salaf? Siapa yang kadibin? Siapa yang pendusta? Terus ujian itu. Semua kita. Talibul ilm diuji oleh Allah masing-masingnya. Benar nggak? Niat dia, kemauan dia adalah talabul ilmi. Jujur nggak? Kalau belum ada ujian nggak nampak. Kadang-kadang ujian itu berupa salah seorang dari kawannya diberi kepandaian, cepat memahami pelajaran, cepat menghafal dalil-dalil Quran dan Sunnah. Sementara beberapa yang lainnya tidak Allah beri kenikmatan itu. Dzalika fadlullah yu'ti Itulah pemberian karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah. Ta'al. Ta'al. Ta'al ya fulan, maju sini, sini itu yang baju coklat dengan temannya yang baru berbicara. Tal, tal, duduk sini. Sini biar nggak diganggu syaitan. Biar syaitannya nggak mengganggu antum. Sini antum harus dilindungin. Tal, tal, maju, maju. Sini, sini. Ya man. Tal, maju di depan, di depan. Maju, maju sini. Biar nggak diganggu syaitan. Syaitan nggak suka kepada antum. Ya, antum mau diganggu oleh syaitan. Dah duduk, berpisah sini. Ya, barakallahu fiik. Allah yu'idani wa iyyaka min hamazati syaitan. Barakallahu fikum. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Allah ditulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yu'ti fulanan walam yu'ti allan. Allah memberikan kepada si fulan kepandaian dan kekuatan hafalan, kecerdasan tidak Allah berikan kepada si allan. Allah lihat yang diberi kecerdasan ini bersyukur ataukah tidak bersyukur. Kecerdasan yang Allah berikan kepadanya dia gunakan terus untuk menambah ilmu dan meyakini bahwa ini kalau bukan karena Allah saya nggak memiliki kecerdasan ini sehingga saya nggak boleh sombong karena saya nggak punya apa-apa saya lahir nol saya lahir nggak punya apa-apa tidak berpakaian tidak ada milik apa-apa nggak punya apa-apa Allah kasih atau dia akan sombong meremehkan teman-temannya, menganggap kecil, ya, teman belajarnya, bahkan merembet, merembet, merembet, menganggap remeh pengajarnya, menganggap remeh musyrifnya, bahkan merembet, merembet, menganggap kecil, menganggap remeh ustaznya, merembet lagi, menganggap remeh ulama syekhnya. Yujir Allah Taala. Ayaskuru am yakfur. Apakah dia syukur atau dia mengkufuri nikmat itu? Lu apa ada yang seperti itu? Banyak. Sejarah menceritakan kepada kita. Banyak orang jenius yang kalau kejeniusan kita semua dikumpulkan di sini, nggak sampai seperseratus kejeniusan dia. Nama-nama besar, semisal Ma'badul Juhani, Bishr al-Marisi, Haris al-Muhasibi, Wasil bin Atta, Mukhtar bin Abi Ubaid, al saqafi orang-orang jenius mutkinun dalam hafalannya nggak ada berapanya antum tapi nggak bersyukur. Mulai muncul ujub, mulai muncul penilaian-penilaian peremehan kepada gurunya. Karena ambisi tadi yang tadinya jenius dan pinter menjadi jahil. Bagaimana Wasil bin apa yang diberi kesempatan oleh Allah at-takalmuz ala alimin kabirin muhaddisin mutqin imamin aimmatis sunnah Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri diberi kesempatan duduk di hadapan syekh alim kabir belajar dari nol ketika mulai dia pandai pandai pandai mulai dia beristihad sendiri menyikapi dan berupaya memahami dalil-dalil sendiri. Di satu sisi Khawarij mengatakan begini, begini, begini dengan dalil ini, dalil ini, dalil ini, ayat ini, hadis ini, ayat ini, hadis ini. Sementara Murji'ah di sisi lain mengatakan begini, begini, begini, begini. Dalilnya ayat ini, hadis ini, dalil ini, ayat ini, hadis ini. Wasil bin Atta tanpa mau beristifta tanpa mau bertanya karena sudah belajar kawaid katanya kaidah-kaidah hafalan hadis riwayat menganggap kecil syekhnya anak muda ini fenomena muncul fitnah di zamannya antara dominasi fikratul khawarij dengan kebangkitan akidah murji'ah. Fenomena di zamannya, di zaman kita lain lagi. Ternyata dia beristihad. Otak, atik otak. Logikanya. Terus. Tanpa mau kembali kepada al-akabir. Minal ulama' yang kita diperintahkan mengembalikan urusan umat ini kepada mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, maka Wasil bin Atha mencoba mengambil jalan tengah menurut dia jalan tengah model dia Khawarij mengatakan fa'ilul ma'asi kafirun mukhalladun finnar. Pelaku dosa-dosa besar kemaksiatan dia kafir dan tempatnya di neraka selama-lamanya kekal. Murji'ah menyatakan la tadurru al-ma'siyatu al iman, la tadurru al-iman. Al-ma'siyah la tunqisul iman. Pelaku dosa besar bukan sekedar dihitung muslim, kamilul iman. Dua kutub ekstrim Wasil bin Atta mencoba menjawabnya sendiri tanpa tanya kepada ulama. Karena pinter. Genius. Nggak ada di antara kita di zaman ini yang sejenius dia. Makanya ini penting saya ingatkan. Hati-hati ya talib ilm. Kalau antum diberi oleh Allah sedikit kejeniusan, hati-hati. Telah ribuan manusia jenius lainnya hancur di muka bumi ini. Ribuan hufadul Quran hancur termasuk Abdurrahman bin Muljim pembunuh Ali bin Abi Thalib Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah Nampaknya sudah tiba maghrib Ya yeah. Nah kita Kita akhiri atau kita skors dulu Hah? Bukan dilanjutin besok untuk sementara di Sekores kalau ada dilanjutkan akan diumumkan. Insya Allah. Baik, kita siap-siap salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.